Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwafillah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mempraktekan salat atau tata cara tata cara salat yang benar sebagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan kepada para sahabat yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar untuk mengajar para sahabat bagaimana mereka melaksanakan salat. Qala innama fa'altu hadha bi wa lita'allamu Kata Rasulullah, saya melakukan seperti ini yaitu supaya kalian e, mengikuti salat saya dan salat kalian itu sempur, supaya salat kalian itu sempurna. Baik. Yaqif al-musalli yastaqbil al qibla Nah, ya, seorang yang melaksanakan sholat ya, dia menghadap kiblat. Wa yusalli al-asl an yusalli ila sutra, yusalli ila sutra. Kemudian di depannya dia menaruh sutroh. Wa aqal ma yuqal fi sutra annaha sunnah muakkadah. Dan sutra ini merupakan sunnah yang ditekankan atau sunnah muakkadah. لكن إذا صلى الإمام إلى سترة فسترة الإمام سترة لمن خلفه akan tetapi kalau seorang imam telah sholat di depan sutroh maka sholatnya makmum atau sholatnya setrohnya imam itu setrohnya bagi makmum يأتي بشروط الصلاة التي ذكرناها قبل أن يصلي طبعا نعم seorang yang dia melaksanakan sholat sebelum dia melaksanakan sholat jelasnya dia harus mengumpulkan syarat-syarat solat yang telah kita sebutkan. Kaifa yaqif al-musalli? Ya, bagaimana seorang berdiri di dalam solatnya? Yattajih al-an ila al-qiblah. Sekarang dia menghadap ke kiblat. Yadha' ar-rijlain ala muhadhat al-mankibain. Ya. Kemudian eh, diperhatikan ya, kemudian kakinya itu tumitnya tidak dimasukkan ke dalam akan tetapi diluruskan kemudian ya. sejajar dengan dua bahunya yani rajulain hakadha ya kakinya itu diluruskan ya diluruskan kemudian sesuai dengan apa diratakan dengan kedua bahunya ya. dilihat lurusnya uh, kakinya kedua telapak kakinya dari luarnya atau dari dalam. Idan yadha' ar-rijlain 'ala al-ard 'ala istiqamat al-badan. Naam. Ya. Jadi dia meletakkan kedua kakinya yaitu tegak lurus dengan uh, badannya yaitu dengan kedua bahunya. Nadhkur al-an al-akhta' fi wad' ar-rijlain 'ala al-ard. Sekarang kita akan menyebutkan kesalahan-kesalahan dalam meletakkan kaki ketika salat. Ya, ar-rajlain hakadha? Ya, dia menggabungkan kedua kakinya. Au au yaftih hakadha? Atau dia membukanya seperti au yaj'alham melebarkannya hakadha? Atau ya. Au mufarraja hakadha? Ya, semuanya itu itu salah. Uh, ah, Ada kullu akhta fi shalah. Ya. Semua ini kesalahan dalam meletakkan kaki. Baik, yaqif ala istiqamat al-badan. Ya. Jadi dia berdiri yang eh, tegak lurus dengan badannya. Wa idza kan bi janibu ahad intabih yakun al-minkab bil minkab wal qadam bil qadam. Naam. Jikalau di sampingnya ada temannya, maka bahunya menempel ke bahu temannya. Aina yanzur al-musalli fi salatih? di mana se, seorang yang eh, seorang yang salat di mana eh, matanya dia, dia, melihat, dia memandang. Aina anzur? Di mana dia memandang? Yanzur ila mawdhi' as-sujud. Yaitu dia melihat di tempat sujudnya. Fi kulli salat. Di semua salat. Illa fi at-tashahhud. Kecuali di tasyahud. Yanzur ila as-sababa allati yuharrikuha wa yad'u biha. Yaitu dia melihat jari telunjuk, telunjuk telunjuknya yang eh, dia gerak-gerakan. Hal yasih an yaghmid 'ainayhi fi as-salah? apakah sah salatnya seseorang yang dia menutup kedua matanya di dalam salat لا لا يصح لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه في الصلاة Ya, tidak sah. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menutup matanya di dalam solat. إلا إذا كان هناك أمر عارض Kecuali di sana ada perkara uh, yang uh, datang secara tiba-tiba. Itu yang, كأن يكون مثلا مرت امرأة مثلا من هنا من خلف السترة مرت امرأة وأغمض عينيه حتى لا يرى المرأة هذه نعم seperti apa keadaan yang tiba-tiba ini? Misalnya seorang perempuan yang lewat di depan sutrahnya, itu dia menutup matanya tidak apa-apa. أو جاءت مثلا ريح شديدة قوية فيها غبار وأغمض عينيه من أجل حتى لا تدخل هذه الغبار لا يدخل الغبار إلى عينيه Atau datang angin bersama apa? Bersama debu. Dan فهذا dia عارض يصح dan dia menutup matanya supaya debu itu tidak masuk ke dalam matanya. Itu tidak apa-apa. الآن يكبر تكبيرة الإحرام الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة Sekarang dia akan bertakbiratul ihram yaitu setelah kita uh, me- apa menjelaskan rukun yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. يكبر تكبيرة الإحرام Ya. dia bertakbir eh, takbiratul ihram. Ma'a raf'il yadain. Sambil mengangkat kedua tangannya. Madmumat al-asabi' yaitu merapatkan jari-jarinya. hadwal al-udhunain yaitu sejajar dengan kedua telinganya. atau sejajar dengan kedua bahunya. Madmumat al-asabi' la mufarrajat al-asabi'. Hadha khata'. Ya. Dirapatkan jari-jarinya tidak direnggangkan. Atau yaj'alaha kada. Au yamas syahmatal udhun. Ya, atau dia apa kesalahan kesalahan yang lain yaitu dia apa? Dia um, menempelkan jari tangannya ke telinganya. yukabbir Atau mengangkat kedua tangannya di kepalanya. hadwa Atau setara atau sejajar dengan pusarnya. Idzan al-asabi' muttajih biha lil hadwa al-udhunain atau hadwa al-mankibain. Jadi yang benar apa? Dia merapatkan jari-jarinya kemudian uh, apa menghadap kiblat dan Nah. sejajar dengan kedua bahunya atau Nampak. telinganya حذو المنكبين أو حذو الأذنين دون أن يمس شحمة الأذنين Ya, dia mengangkat sejajar dengan kedua bahunya atau sejajar dengan kedua telinganya tanpa menempelkan jari tangannya ke telinganya. يقول مع الرفع أو بعد الرفع أو قبل الرفع الله أكبر Ya. Dia mengatakan Allah Akbar ketika mengangkat tangannya, itu baik setelah mengangkat tangannya atau sesudahnya atau bersamaan. قول الله أكبر هو ركن من أركان الصلاة أما الرفع هذا ليس من الركن لأن بعض الناس يظن أن تكبيرة, تكبيرة الإحرام هي رفع اليدين تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة أي قول الله أكبر ويرفع اليدين مع التكبير نعم Jadi rukun salat itu apa? Takbir. Jadi sebagian orang menyangka bahwa mengangkat tangan itu adalah rukun. Bukan ah, rukun yang dimaksud di sini adalah ucapan takbiratul ihram. Yaitu kita mengucapkan takbiratul ihram sambil mengangkat tangan. ثم يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والساعد يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والساعد Ya. Jadi ه- هكذا وضع sekarang tata cara apa? Menempelkan tangan. Yaitu menempelkan tangan bagaimana menempelkan telapak tangan baik itu di atas apa? Di atas pergelangan tangan. Kemudian ditempelkan juga di apa di eh, pergel- ap- apa di sini? Pergelangan tangan dan eh, lengan ditaruh di lengan. باطن كفه اليمنى على الظاهر والرزق والساعد يعني هذا البطن يوضع على أشياء ثلاثة الظاهر والرزق والساعد وضع هكذا دون أن يفرج الأصابع خطأ هكذا هكذا يضم الأصابع نعم Jadi penempelan tangan di atas eh, tangan yang kiri, penempelan tangan kanan di atas tangan yang kiri itu ada tiga, yaitu menempelkan telapak tangan di atas eh, punggung telapak tangan, kemudian di atas pergelangan tangan, kemudian pada lengan tangan. Ya, أو يقبض هكذا ya. Kemudian apa tadi ditempelkan tidak boleh direnggangkan atau dia apa? Dia tetap merapatkan kemudian dia menggenggamnya. إذن عندنا إما وضع هكذا Jadi menempelkan tangan أو قبض هكذا yaitu dengan apa? Dengan menempelkan, dengan merapatkan tangan atau menggenggamnya, itu tetap menempelkan tangan. Dirapatkan jari-jarinya. Al-akhta. Adapun kesalahan-kesalahan menempelkan tangan yasna hakadha yajma' al qabd wal wad' khata yaitu dia mengumpulkan antara apa? antara uh, menempelkan tangan dan menggenggam khata hakadha aw hakadha ya atau memegang siku ini khata. juga salah aw yadha ala qalbi atau dia meletakkan tangannya itu aw di atas hatinya khasirati atau di atas lambungnya atau tahta surra atau di bawah pusar atau ala surra atau di atas pusar yadhaha ala sadr yaitu dia meletakkan di mana yang betul yaitu di atas dada imma wad' atau qabd dia meletakkan di atas dadanya yaitu ada dua yaitu ditempelkan dengan atau yusalli hakadha yasdil duna qabd khata Ya, kemudian kesalahan berikutnya yaitu dia tidak meletakkan tangannya di atas dada yaitu dia biarkan saja tangannya. ثم بعد هذا ماذا يصنع؟ Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? يقرأ دعاء الاستفتاح yaitu dia membaca دعاء الاستفتاح سنة دعاء الاستفتاح سنة ماذا يقول؟ من يعرف ماذا يقول من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام Doa iftitah itu itu sunnah. Kemudian syekhnya mengatakan siapa yang bisa menyebutkan doa istiftah itu yang terdapat dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. يقول دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فقط. نعم. Kemudian doa istiftah itu pada rakaat yang pertama saja. Ba'da takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. Naam. اللهم باعد بيني وبين خطاياي أو يقول مرة في هذه الصلاة في صلاة العصر مثلا وفي صلاة الظهر أو في المغرب يقول سبحانك اللهم ربنا وبح... سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يعني ينوع بين الأذكار نعم jadi doa استفتاح istiftah itu beraneka ragam bisa misalnya pada salat asar dia baca apa yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kemudian pada uh, salat yang berikutnya dia ganti dengan uh, subhanakallahumma bihamdik uh, dia apa dia ane, aneka ragamkan dia Naam baik بعد هذا ماذا يصنع kemudian setelah itu apa yang dia lakukan لا يعرف يرفع اصبعه يستعيذ ويبسمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها نعم yeah. kemudian tadi setelah uh, membaca apa uh, setelah uh, membaca doa istiftah tadi kemudian setelah itu uh, dia uh, membaca surat al-fatihah dengan apa dengan uh, kalimatnya huruf-hurufnya uh, itu harus uh, disusun rapi. في أي ركعة يقرأ الفاتحة قلنا في كل ركعة وفي السرية وفي الجهرية dan nah. membaca surat Al-Fatihah itu pada uh, sirriyah itu salat-salat yang tidak didengarkan atau salat-salat yang dijaharkan. إذا كان يصلي خلف الإمام في الصلاة الجهرية متى يؤمن؟ Jikalau dia Salat pada jahriyah di belakang imam, kapan dia mengatakan amin? Yu'ammin ba'da an yu'ammin al-imam. Ya, nah. dia, dia mengatakan amin setelah imam mengatakan amin. طيب ثم بعد قراءة الفاتحة يقرأ سورة قراءة السورة سنة نعم setelah membaca surat Al-Fatihah yaitu dia membaca surat yang lain dan surat yang lain ini hukumnya yaitu sunnah. فإذا أراد أن يقرأ مثلا قل هو الله أحد سورة الإخلاص هل يستعيذ هنا؟ لا لا يستعيذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. نعم. Jikalau dia membaca misalnya surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, apakah dia uh, beristiazah itu auzubillahi minasyaitonirrajim yaitu tidak. Naam. Wa idza arada an yaqra amana rasulu bima unzila ilayhi mathalan la yasta'idhu wala basmil yaqra mubasharah. Naam. Ya, jikalau dia hendak membaca ayat amana billahi آمن الرسول Am- بما أنزل إليه من ربه ya, kalau membaca itu maka dia tidak apa tidak membaca Al-Fatihah tidak membaca bismillah dan tidak beristi, eh, tidak membaca isti'adzah dan tidak membaca bismillah طيب ثم بعد هذا يركع يرفع يديه يكبر ويركع نعم حذو الأذنين أو حذو المنكبين نعم ya kemudian setelah itu dia ruku dan mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan telinganya. Yaj'al ar-ra's hiyal adh-dhahr. Naam. Ya, dia menjadikan kepalanya itu sejajar dengan uh, apa pundaknya. Yani la budda an yaj'al adh-dhahr 'ala istiqama wahida, huwa war-ra's. Ya, tidak boleh tidak dia harus sejajarkan kepalanya yaitu dengan apa? Dengan uh, belakangnya. Al-akhta' al-an kesalahan-kesalahan sekarang. dia mengangkat kepalanya atau dia menundukkannya atau yathni li huna min al-mirfaqain yathni idza thana thana adh-dhahr idza thana huna la bud an takun al-yad ala istiqama wahida wa yaqbid ala rukbatayhi eh, jadi tangannya diluruskan ini tidak apa tidak direnggangkan kemudian dia me, apa menggenggam kedua lututnya yaqbid ala syaqai khata dia menggenggam kedua apa be, betisnya aw ala fakhidai atau kedua pahanya aw yaj'alhuma min ad-dakhil mathalan atau dia menempel ala rukbatain atau menempelkannya di dalam eh, apa na'am aw yathni huna qulna mujarrad an yathni huna yanthani adh-dhahr eh. fi al-marfaqain eh. atau dia apa merenggangkan ini tangannya seperti yang antum lihat sekarang ini semua kesalahan-kesalahan An-nazar ila mawdi' as-sujud melihat ke tempat sujud yaqul marra wahida subhana rabbiyal azim wujuban ya, dia melihat tempat sujudnya kemudian dia mengucapkan subhana rabbil azim satu kali itu wajib wa tusallahu ziyadah dan disunahkan baginya untuk menambah bima warad 'an nabi alaihi salatu wassalam sesuai dengan yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbil azim al marrah tsaniyah Subhana Rabbil Azim yang kedua atau سبوح قدوس رب الملائكة والروح atau membatas umul kudus Rabbul Malaikah والروح أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي atau membatas سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لكن لو لم يقل في الركوع سبحان ربي العظيم لو ما قال وقال مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح هل يصح؟ لا يصح لأنه ترك واجب لابد أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم نعم akan tetapi ketika dalam ruku dia tidak mengucapkan subhana rabbil azim misalnya dia cuma mengucapkan sub, sub, uh, subuhul kudus rabbul malaikata warruh ini salatnya tidak sah itu wajib baginya untuk mendatangkan perkataan subhana rabbil azim walaupun satu kali ثم بعد هذا بين الركوع وبين الاعتدال الرفع يرفع يديه مع قول سمع الله لمن حمده Kemudian antara bangun dari ruku dan sebelum tegak dia mengucapkan e, sami Allahu liman hamida sambil bangun dari ruku. Karena qaul sami Allahu liman hamida huna maqam takbirat al-intiqal. Karena perkataan sami Allahu liman hamida ini kedudukannya apa? Yaitu takbir untuk berpindah. Yalla ya irfa' ma'a qaul sami Allahu هكذا سمع الله لمن حمده يعني بين الركوع وبين الرفع يقول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين نعم يعني ارفع سمع الله لمن حمده اذا استقام الان هنا يقول ربنا ولك الحمد نعم jadi perkataan eh, ربنا ولك الحمد yaitu antara ruku dan ketika tegak tidak dibaca ketika kita sudah tegak dalam berdiri okay. ركوع من الأخطاء أن كثير من الناس هدانا الله إياهم بعد أن يرفع هنا يقول سمع الله لمن حمده خطأ نعم merupakan kesalahan yang banyak yang kita dapati di antara manusia yaitu dia mengucapkan Rabbana walakal hamd setelah tegak berdiri. Ini adalah suatu kesalahan. سمع الله لمن حمده Yaitu sami Allahu liman hamidah yaitu kesalahannya dia baca إذا setelah قول tegak berdiri. سمع الله لمن حمده بين الركوع وبين الرفع مع رفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين نعم Ya, jadi mengucapkan apa? Sami Allah liman hamidah antara apa? Antara uh, rukuk dan antara apa? Antara keti- tegak berdiri. فإذا ارتفع من الركوع يقول سم- ربنا ولك الحمد Ya, ketika sudah tegak Diba- Au sami'a Allah liman hamida rabbana walakal hamd wajibah. Naam. Ya, jadi setelah tegak berdiri dia mengucapkan Rabbana walakal hamd dan ucapan Rabbana walakal hamd dan sami Allah liman hamida ini adalah wajib. Wastahab an yazid bima warad. Dan disunahkan baginya untuk menambah sesuai dengan yang datang dari Rasulullah SAW. Li rabbi alhamd, li rabbi alhamd, li rabbi alhamd, atau hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Itu dia menambahkan apa misalnya hamdan katsiran thayyiban fih dan نعم ثم بعد هذا يسجد على الأعضاء السبعة kemudian dia sujud pada anggota badan yang tujuh. يسجد على الأعضاء السبعة الجبهة والأنف انتظر شو قليل Apa ya? الجبهة والأنف هذا عضو الأول Ya, jadi anggota yang pertama yaitu jidat dan hidung. Ini anggota yang pertama. Ya, labud dan yumakkin al-jabha wal anf min as-sujud 'ala al-ard. Nah, tidak boleh tidak dia harus menempelkan jidatnya dan hidungnya di atas tanah. Hadzal awal, ats-tsani batin al-kaffain. Kemudian yang kedua, telapak tangannya. Ada ats-tsani wath-tsalits. Ini kedua dan ketiga. Wa ar-rabi' wal khamis ar-rukbatain. Kemudian kedua lututnya. والسادس والسابع باطن أطراف القدمين Kemud- Kemudian Batin. yang keenam yang ketujuh أطراف القدمين ujung daripada jari-jari kakinya ويرص عقبيه يعني يضم العقبين dan dia menempelkan kedua tumitnya. نعم أكثر ما يكون خلل عند الناس في الصلاة في السجود أنه ما يمكن باطن أصابع القدمين من الأرض وهذا إشكال Nah, kebanyakan kesalahan manusia ketika sujud yaitu dia tidak apa menempelkan kedua jarinya atau apa telapak jarinya tersebut. البعض يصنع هكذا يا- يصنع هكذا Ya. Di antara eh, manusia dia hanya menempelkannya هذا tidak. خطأ Ini salah, yaitu yang ditempelkan telapak jarinya أو يرفع رجليه هكذا atau mengangkat kedua kakinya أو يضع واحدة دون الأخرى هكذا أو يضع واحدة على الأخرى هكذا لا يصح كيف تصنع إذا كنت لا تعرف أن تضع باطن الأصابع على الأرض نعم Bagaimana engkau akan melakukan sementara engkau tidak tahu meletakkan telapak jari kakimu di atas tanah? يصنع أنه قبل الصلاة يتدرب yaitu sebelum dia melaksanakan salat yaitu dia melatih diri dulu يجلس هكذا يجلس هكذا اجعل يتدرب قبل الصلاة يجلس هكذا ya jadi يعني في خارج الصلاة آه، dilatih dulu sebelum melaksanakan salat يجلس هكذا ويسجد ثم يرجع يجلس هكذا ويسجد هذا في خارج الصلاة حتى يتدرب على وضع الأصابع على هذه الصفة نعم jadi dilatih di, di luar salat yaitu perbuatan seperti itu itu supaya dalam salatnya apa dia bisa meletakkan telapak jarinya di atas tanah ثم يصلي أمام أحد الطلاب وكذا ويقول هل وضعت أو لا لأنه هو لا يرى كيف يصلي وهو يصلي نعم يعني يكلف إنسان أن يراقب وهو يصلي نعم. ينظر في أصابع الرجلين هل هي ممكنة من الأرض باطن أصابع أم لا نعم kemudian dia meminta temannya yaitu untuk melihat salatnya apakah salatnya itu sesuai dengan ajaran Rasulullah yaitu menempelkan menempelkan telapak jarinya di atas tanah atau tidak yaitu meminta temannya untuk melihatnya يضم الأصابع متجه بها للقبلة حذو الأذنين أو حذو المكبين هنا وهو ساجد كما صنعنا هذا حال تكبيرة الإحرام Ketika sujud yaitu meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya sejajar apa? Sejajar telinga atau sejajar bahunya sebagaimana ketika takbiratul ihram. Idzan kaffain 'ala al yakun hadwa al aw hadwa al Jadi meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah itu sejajar dengan telinga dan sejajar dengan kedua bahu. Fala an yaj'alaha kadza fil khalf. Naam. Ya, tidak sah dia letakkan di bawah bahunya atau sejajar dengan perutnya. Iya. khata. Sejajar dengan perutnya itu salah, tidak hakadha. Atau dia majukan di atas telinganya. yaj'al al-mirfaqain 'ala al-ard. Atau dia meletakkan kedua eh, tangannya di atas di atas tanah. La bud min raf' al-mirfaqain 'ala al-ard. Iya. Tidak boleh tidak harus mengangkat lengan tangannya di atas tanah, tidak boleh ditimpalkan di atas tanah. Atau أنه ينضم في الصلاة يعني هكذا دون المجافاة لابد أن يجافي أن يباعد بين أشياء ثلاثة يباعد بين أشياء ثلاثة نعم الموضع الأول نعم مجافة. jadi dia dalam salatnya harus menjauhkan anggota anggota badannya yang بين الساق والفخذ yaitu antara بين الساق والفخذ antara betis dan paha. al wal al wal Antara paha dan perut. Wahana baina antara siku ibtayh. Yuba'id. Mafhum yani yujafi yuba'id baina asya' thalatha. Naam. Ya, jadi yang direnggangkan atau dijauhkan dalam anggota-anggota tubuh itu ada tiga. Ma'adha yaqul fi sujud سبحان ربي الاعلى مره واحده وجوبا ويستحب له ان يزيد بما ورد وسبحان ربي الاعلى هذا في اثبات العلو لله سبحانه وتعالى نعم Jadi apa yang dikatakan dalam sujud, bacaan dalam sujud yaitu Subhana rabbil a'la dan disunahkan untuk ditambah. Dan ucapan Subhana rabbil a'la ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi. Menetapkan kalau Allah itu adalah maha tinggi. اذا في السجود لا ينضم Jadi dalam sujud yaitu tidak menempelkan, tidak او menggabungkan يمتد حتى يكون كالنائم مثلا atau dia me, apa, merenggangkannya betul seakan-akan dia يمتد كذا شوي. tidur. حاول ما مشكلة قدم شوي ايه اي نعم او يكون هكذا هكذا يعني ش- يكون احيانا كانه نائم إيه. لا ساجد لا يصح نعم طيب إذن لا ينضم jadi dia tidak ولا يمتد tidak menggabungkan dan tidak merenggangkan betul-betul nah. siakan akan dilihat sedang tidur طيب ثم يجلس بين السجدتين الجلوس في الصلاة في كل مواضع الصلاة ينصب اليمنى ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض ويفرش اليسرى ويجلس عليها هذا الجلوس في كل جلسة في الصلاة نعم Kemudian setelah itu duduk di antara eh, dua sujud. Kemudian dalam sujud itu menempelkan telapak jarinya, kemudian apa di bent, apa dibentangkan apa, ditegakkan eh, kakinya yang kanan, kemudian eh, kakinya yang kiri, telapaknya yang kiri yaitu dia duduki. إذن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابع اليمنى متجهة إلى بها للقبلة Jadi dia menegakkan kakinya yang kanan kemudian menempelkan jari eh, telapak jarinya kemudian dia duduk di atas apa di atas kaki kirinya dan jari-jari eh, kaki kanannya itu harus menghadap kiblat. يضم الأصابع Kemudian dia menempelkan menggabungkan tangannya eh, jari-jari tangannya ويجعل الأصابع عند أطراف أطراف آخر الفخذ يعني ما عند قريب من الركبة نعم Ya, Kemudian dia meletakkan eh, tangannya yaitu di akhir apa? Di akhir eh, lutut eh, apa di akhir-akhir apa di akhir-akhir eh, paha. طيب من الأخطاء في الجلوس في الصلاة Dan merupakan satu kesalahan eh, duduk dalam solat ه- هذا خطأ ya. نعم Apa, yang antum lihat apakah itu salah أو اجعلها لا لا ارفع هذه اجعل هذه مثلها الأخرى هذه اليسرى هكذا خطأ أيضا ya menggabungkan kedua tangannya tadi kakinya itu juga salah والرجلين من الجنب الرجلين من الجنب واجلس على مؤخرة هكذا منهي عن هذه الجلسة هذه الجلسة منهي عنها في الصلاة ya. نعم duduk seperti itu itu duduk yang dilarang di dalam salat itu haram yang duduk seperti itu نعم طيب الصلاة إذا كانت ثلاثية أو رباعية يعني ذات تشهدين يتورك في التشهد الثاني نعم yeah. Sholat yang itu tiga rakaat Coba atau Yusra empat mana? rakaat, maka Yusra dia mana? tawaruk yaitu pada rakaat yang terakhir. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية في التشهد الثاني يجلس هكذا يتورك Ya, jadi sholat yang memiliki tiga rakaat atau empat rakaat, yaitu dia duduk seperti itu duduk tawaruk. ويقبض بيده اليسرى على ركبته اليسرى نعم Ya, kemudian eh, dia me- apa menggenggam eh, lututnya dengan telapak tangannya. عندما تشهد يحرك السبابة في اليد اليمنى ويدعو بها التحيات لله والصلوات والطيبات إلى أن يسلم ثم بعد هذا يصلي الصلاة الإبراهيمية ثم يستعيذ بالله من أربع ثم يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم jadi dia menggerak-gerakkan jarinya itu sampai salam. Kemudian dia membaca apa tasahud akhir sampai salawat Ibrahimiyah. Kemudian eh, dia berlindung dari eh, empat perkara yang sudah disebutkan oleh Rasulullah. ثم يسلم عن يمينه دون أن يلتفت بمنكبيه Kemudian dia salam ke kanannya tanpa apa tanpa diikuti oleh apa diikuti oleh bahu kanannya Assalamualaikum warahmatullah thumma assalamualaikum warahmatullah Dona an yuharrik al-minkabain ya jadi dia salam dengan apa dengan menoleh itu tanpa menggerakkan bahunya al-akhta fi salam kesalahan-kesalahan dalam salam an yadrib ala fakhidai bi yadihi ya kesalahan-kesalahan dalam salam dia memukul-mukul أو يرفع هكذا عن اليمين وهكذا عن اليسار atau dia mengangkat eh, telapak tangannya telapak أو يرفع الرأس هكذا عندما يسلم عن يمينه ثم يرفع رأسه هكذا ويسلم عن يساره هذا خطأ أو يسلم مع الانحراف بمنكبيه هذا لا يصح أيضا هكذا نعم أو يسلم دون أن يجعل الوجه أنا هذا الصحيح قلنا لكن أحيانا يسلم هكذا قليل عن اليمين وقليل عن اليسار لا يصح مفهوم طيب آه بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى نراجع صفة الصلاة مرة أخرى كاملة بذكر الشروط والأركان والواجبات والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم جزاك الله خير Jadi setelah salat maghrib Kata insya Allah kita akan ulang lagi Kita sebutkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunah-sunahnya dan wajib-wajibnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh